Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv program Cahaya Hati yang insya Allah semuanya Allah muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita seluruhnya sambil berada dalam kenyamanan berpikir kepada Allah sambil kita juga akan melihat tayangan yang insya Allah bermanfaat untuk kita seluruhnya seperti biasa program yang kita nantikan Cahaya Hati ini insya Allah saya akan berkunjung ke tempat-tempat hamba-hamba Allah yang mungkin dikatakan secara lahiriah mendapatkan musibah. Tapi kita akan melihat dari pandangan sisi lain syariat Islam, apa sih hakikatnya dan bagaimana sesungguhnya seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini, baik itu terjadi kepada perorangan, keluarga, masyarakat, atau umum. Subhanallah, insya Allah hari ini kita akan berkunjung salah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Bapak Asli memiliki seorang anak yang subhanallah anak ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian yang begitu berat begitu berat maknanya yakni ketika tidak disertai dengan keimanan dan kesadaran namun lihat orang tua bagaimana mencintai seorang anak menyayangi seorang anak dan subhanallah ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya tidak terbatas Dan hambanya pun ketika menyampaikan kasih sayangnya kepada siapapun tanpa ada batasnya Mudah-mudahan tayangan ini akan membuka hati nurani kita dan insya Allah mari kita sama-sama untuk berkunjung ke rumah Bapak Asli ini dan insya Allah semuanya ada manfaatnya. terus kemudian nggak lihat saya bawa berobat ke TikTok setelah berobat TikTok uh, eh, diobat bagian saraf itu setelah saya berobat lama-lama-lama berobat ini hanya sundur-sunduran aja yang nampak nah setelah itu saya baru berobat lagi ke berobatan alternatif ya berobat alternatif khusus jarum itu kira-kira ada tiga bulan berobat setelah itu saya eh, memberikan tanah terhalang biayanya berhenti dan berhenti istirahat dulu di rumah saya berobat lagi kan balik lagi ke TikTok berobat lagi ke TikTok dilihat juga nih anak apa kemunduran-kemunduran juga yang nampak setelah itu saya uh, istirahat lagi tuh berobat karena teman kerjaya juga dari berobat baru saya tahun berapa tuh berobat ke Perisa yang dokter sekian itu ada dua kali berobat ya setelah dua kali berobat itu sekarang seperti ini itu saya sih pengennya seperti semua lagi asal boleh pengen apa dikesembuhannya lagi gitu istilahnya biar dia bisa bermandiri sendiri sampai gede pengennya saya seperti itu jadi sila nggak bisa saya kan sebagai orang tua ya kita kan takut namanya orang tua ya. takutnya umur nggak sampai kita bingung juga kan nama ini siapa nanti yang ngerawatin gitu pengen sih kita sembuh gitu kalau dia dulu kita ditanya kalau oh, saya masih saya masih normal ya kata Alan cita-cita jadi apa jadi guru katanya mau sekolah kelas berapa kelas lima <laughs> katanya saya punya itu dia kenang-kenangan saya tuh dia terakhir tuh sebelum sakit uh -uh. saya sih ambil ismanya aja ya yang mana apa mungkin Tuhan dari anak saya seperti ini saya terima karena lapang dada juga apalagi kayak kakaknya gitu ya seperti ini kalau pulang sekolah suka nyumin anak adik-adiknya ini katanya karena suka sedih deh orang dulu istilah bisa canda-canda ya kalau pulang sekolah abang itu yang istilah perhatian ya dia suka cium-ciumin gitu karena suka kalau panas suka dipegang lu panas bu dia nggak bisa ngomong apa-apa udah kayak bayi aja tinggal kita yang jadwalin makannya minumnya أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح الصلاة الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya, dengan Bapak Asli. Oh, iya, saya Alhamdulillah ya. senang sekali bertemu ya. Pak. Iya. Saya Abi oh, iya, ya, Cahyati Antv. Oh. Terima kasih, terima kasih. Masya Allah ganggu nih Pak ya. Oh, enggak, enggak. <laughs> Alhamdulillah Pak Asli saya bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Bapak juga Ibu satu keluarga di sini hmm. dan saya dengar-dengar kabar dari para tetangga cukup lama mencari bapak Asri dan akhirnya Alhamdulillah Allah iya. pertemukan di tempat ini juga Pak ya, ya. Alhamdulillah gimana Ibu Bapak sehat? Sehat Oh, ya, ini maaf eh, anak bapak ini yang namanya Ahmad Dahlan ya? Iya. Ya sebelum saya ingin tahu bagaimana keadaan Ahmad Dahlan. Mm -hmm kalau boleh tahu Bapak selama ini atau sekarang ini kerja di mana Pak ya? Saya diperbantukan di puskesmas ya. status tenaga honor. Oh, alhamdulillah. Nah, Jadi ada pekerjaan ya, tetap ya, gitu ya. Sudah lama di puskesmas kerjanya? 24 tahun. 24 tahun. Mas. Dari tahun 85. Dari tahun 85 ya. sampai saat ini. Sama Di puskesmas. Puskesmas jauh dari tempat ini? Oh, enggak, dekat. Dekat sekali. RT kita kan. Jadi kerja di ibu mungkin bantu-bantu Bapak atau saya rumah tangga. Ibu rumah tangga saja. Alhamdulillah sama kok yang lebih baik silanya bahagiakan Bapak bagaimanapun dukung ya gitu iya. keadaannya. Kalau Ahmad Dahlan ini sendiri berapa tahun usianya saat ini, pak? Sekarang hampir 12. 12 12 12 tahun 12 tahun 12 tahun ya. ini sakitnya sejak kapan Pak itu kira-kira empat -kira tahun enggak tiga setengah tahun tuh tiga, maksudnya di, dari mulai tiga tiga setengah tahun tuh udah jatuh sakit oh jadi awal mulanya waktu usia dua tahun normal gitu ya? normal bisa lari-lari gitu. bisa lari-lari biasa bicara ngobrol iya. seperti anaknya ah. anak kecil yang lucu-lucu begitu ya Hmm. Kalau sekarang diajak komunikasi bisa? Hmm. Nah, ada denger aja. Jadi kita hmm. saya jaga, cegahnya itu aja. Dengar aja. Tuh, dia tapi kita ya apa yang kita bicarakan dia dengar. Benar. Dan mungkin insya Allah dia mengerti ya. ya. Cuma mungkin tidak bisa bicara, bicara. dan tidak bisa melihat apa-apa. Setiap harinya tetap seperti ini begitu ya. Katanya. Eh, jadi ibu bapak punya anak berapa jadinya? Tiga. Yang pertama sudah besar ya. besar. besar sudah baru baru lulus ini baru kerja itu kan. Baru kerja alhamdulillah. Baru, yang kedua? Masih semuanya kelas 2 di Muhammadiyah. Oh, ini, ini anak yang ketiga, ketiga. dalam ini. Oh, jadi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di anak ketiga seperti ini ya. Jadi bapak keluar, kadang ibu di sini ataupun kakek ini juga ya. kadang-kadang menunggu di sini. emang kakeknya tinggal di sini ya, juga, Pak ya. ya. Alhamdulillah. Jadi eh, istilahnya tetap aja ada yang menunggu walau ya. bagaimanapun ya. Selama ini mungkin pengobatan, apakah masih berlanjut setiap masih. setiap bulan? Sebulan kita kan ngambil obat, obat. Oh, iya.